Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan terdahulu bahasan kita tentang ulumul hadis itu adalah tentang hadis mutawatir. Pada hari ini akan kita bahas yaitu hadis sahih. Hadis sahih. Apa itu sahih? Sahih itu artinya benar, sehat, selamat dari sahih atau naskah. Itu arti kata sahih. Sahih itu artinya benar, sehat, selamat dari air atau dari cacat. Yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanatnya. Sanat itu orang yang meriwayatkannya tersambung penuturnya orang yang menuturkan orang yang menceritakan itu bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dia bukan hanya bersambung sanatnya, bukan hanya bersambung dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai ke Nabi. Nah, tetapi hadis sahih itu juga dia diriwayatkannya oleh orang yang adil. Oleh orang yang adil dan kuat hafalannya. Jadi nggak sembarangan memang. Dia orangnya adil dan kuat hafalannya bukan orang yang pelupa. Bukan orang yang kalau ngomong kalau nggak salah Nabi pernah ngomong begini-begini, itu namanya nggak yakin dia. Dia yakin. serta tidak mengandung penyimpangan dari aturan dan kata tentu saja. Jadi dari dari keterangan ini hadis itu menjadi topi dikelompokkan menjadi topi itu sangat selektif sangat ketat penyaringannya Nanti ngomong didengar oleh misalnya Abu Hurairah Abu Hurairah cerita kepada siapa siapa cerita kepada siapa siapa cerita kepada siapa terus begitu sampai misalnya ke Abu ke sampai ke Bukhari. Sampai ke Bukhari. Itu urusan-urusan yang menceritakan, siapa-siapa yang menceritakan itu nyampur sampai ke Nabi. Dan perlu diingat, dulu kan nggak ada media seperti sekarang. Kalau sekarang, kata eh, katakanlah presiden ngomong di istana, disiarkan oleh televisi, semua orang e, menjadi penerima pertama kecuali yang tidak menyaksikan televisi dia diceritakan lagi oleh siapa nah kalau dulu tidak ada media Nabi kalau ngomong tidak disiarkan Nabi ngomong siapa saja yang mendengar Abu Hurairah misalnya e, yang mendengar lagi e, Abu Bakar Umar nah dia cerita lagi kan sahabat ini cerita lagi kepada sahabat yang lain Sahabat yang lain cerita lagi pada sahabat yang lebih muda. Sahabat yang lebih muda cerita lagi pada itu sudah sahabat. Terus begitu sampai kepada Bukhari, sampai kepada Muslim. Nah, sehingga Bukhari dan Muslim itu kemudian mencatat mencatat hadis-hadis yang dia terima dengan urutan-urutan orang yang dari mana dari mana itu sampai kepada Nabi dalam satu kitab yang dikenal dengan kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bukhari Muslim. Nah, menurut Imam Syafi'i hadis itu dikatakan sahih apabila memenuhi syarat. Hadis itu dikatakan sahih bila memenuhi syarat, syaratnya adalah lima. Syarat hadis itu disebut sahih ada lima. Yang pertama, sanatnya bersambung dari periwayat sampai kepada sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Nabi bersabda, Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri. Wajib atas kamu berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membimbing kamu kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing kamu kepada surga. pun wal jauhilah dusta Fakinnal kadhib yahdi ilal ujur. Karena dusta itu akan menghantarkan kamu, membimbing kamu kepada kedurhakaan. Wa minnal ujur yahdi ilan nar. Dan kedurhakaan itu akan menghantarkan kamu kepada neraka. Ini namanya matan hadis. Matan itu isi. Isinya hadis. Isi berita. Isi berita Berita dari mana kita dapat? Dari koran, dari televisi, dari radio. Nah, orang televisi, radio itu namanya yang meriwayatkan, yang menceritakan, yang menginformasikan. Dalam hadis ini disebut dengan sanad. Itu namanya sanad. Nah, sanad ini nah kita menerima hadis dari dari Bukhari, dari Muslim, Bukhari Muslim itu melacak hadis yang dia dapat seperti tadi. Ini kan hadis dilakukan oleh Bukhari Dia melacak, nah, dia melacak e, dari mana dia dapat ini hadis dari si A. Nah, dia melacak si A. Dia datang di si A. Benar nggak kamu dapat hadis alaikum itu itu? Oh iya benar. Kamu dapat dari mana? Dari si B. Si B di mana? Si B itu di Irak, misalnya tinggalnya. Dia datang ke Irak datang ke Baghdad. Nah, terus eh, dia tanya, ketemu si P, apa betul kamu dapat hadis alil kufri sinuki kepada apa betul kamu menyampaikan hadis kepada si A? Oh iya betul, hadisnya begitu memang. Lah kamu sudah dari mana? Dari si C. Dia pun minta alamatnya di mana tuh si C. Dia datangi. Terus begitu, sampai kemudian ditanya eh, sampai ke si ke eh, D misalnya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. sampai ke D misalnya, eh, itu kemudian sudah tidak ada lagi generasi yang sudah itu. Tidak ada generasinya. Tapi sampai di J itu dia bertanya, kamu dapat dari siapa? Eh, dari si, eh, dari si TKK, dari si Tika itu dimana alamatnya? Oh, orangnya meninggal sana. Tika udah meninggal. Nah, dapat nggak cerita dari mana Tika dapat ini? Oh, dia dapat dari si L, dari si M, dari si N, dan seterusnya. Sampai ceritanya nyambung. Bukannya Abu, bukannya Bukhari, ketemu Nabi, bukan. Kan Nabi itu udah wafat. Generasi sahabat sudah wafat. Tapi dia mencatat cerita ini dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai kemudian riwayatnya bersambung dan di dalam sejarah tentang orang-orang yang disebut itu tidak ada kecacatan orangnya orang yang tidak pernah berbohong dan seterusnya jadi sanatnya bersambung dari riwayat sampai kepada sahabat dan Rasulullah. Misalnya dari Bukhari bersambung sampai ke sahabat dan Nabi. Yang kedua, syaratnya itu periwayatnya haruslah orang yang adil sampai akhir hayat. Yakni istiqomah dalam beragama. Orang Orangnya adil, orangnya baik. Nggak ada cerita dia berbohong. Meskipun kebohongan itu sedih, Kebohongan itu sedih. Kalau ada ceritanya saja, misalnya si A menceritakan hadis. Tapi si A itu, itu pernah melakukan kebohongan, misalnya. Kebohongan. Itu sudah diterima hadis yang dari dia sumbernya. Meskipun nanti ada lagi sumber lain kan, tapi yang dari dia tidak diterima. Dari si A itu dia mungkin Bukhari mendapatnya dari si B, dari si C dan sebagainya. Jadi orangnya adil sampai akhir hayat. Nah, yang ketiga, periwayatnya haruslah orang yang mempunyai kemampuan menghafal dan menyampaikan kembali apa yang diterima dan dihafalnya dengan baik kapan saja atau mempunyai catatan hadis yang rapi dan terpelihara baik. Jadi, hadis yang diterima oleh Abu Hurairah itu, hadis yang diterima oleh Bukhari dalam hal ini, misalnya, itu hadis-hadis dari orang-orang yang tidak diragukan daya hafalnya yang luar biasa. Dan sahabat-sahabat itu memang luar biasa daya hafalnya Tentu saja misalnya sebagai sebuah contoh, seorang sahabat namanya Abdul Rahman. Abdul Rahman itu sangat berjasa besar dalam meriwayatkan hadis. Meskipun di dalam buku hadis, kita tidak mendapati nama Abdul Rahman. Tidak ada namanya Abdul Rahman. Tetapi dia sangat banyak meriwayatkan hadis dan di dalam buku-buku hadis namanya adalah Abu Hurairah. Jadi nama asli dari Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman. Nah, kenapa dia diberi nama dengan Abu Hurairah? Abu Abdurrahman ini dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. 7 tahun sesudah Nabi Hijrah ke Madinah, dia baru masuk Islam. Makanya dia merasa ketinggalan jadi orang Islam dibanding sahabat-sahabat lain, apalagi sahabat-sahabat dari Mekah. Dia baru masuk Islam di Madinah tujuh tahun sesudah Nabi hijrah. Karena dia merasa ketinggalan, dia ingin mengejar ketinggalannya itu sehingga dia habiskan waktu bersama Nabi. Sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Nabi. Pokoknya di mana Nabi berada, dia ada di sisi Nabi. Kira-kira begitu. Kecuali kalau Nabi ada dalam kamarnya. Makanya Abu Hurairah tidak pernah meriwayatkan hadis yang berurusan dengan kamar. Nah, itu mesti dari Aisyah, dari sisi Nabi kan, kalau sudah urusan kamar. Dan dia Daya hafalnya luar biasa. Nabi ini kalau lagi ngomong kayak gini, nanti kalau lagi ngomong kayak gini, itu Abu Hurairah bukan sekedar paham apa yang dibicarakan oleh Nabi, tetapi dia hafal kata per Kalau sekarang kan orang untuk mengutip kata perkata, itu ada rekaman sebenarnya. Sehingga sumber berita dia tidak bisa mengelak. Karena pertama ada rekaman. Nah kalau Abu Hurairah yang tadi namanya Abu Rahman itu, dia nggak punya alat perekam, tetapi dia merekam sendiri di benaknya. Dia merekam di benak sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi, dia bukan sekedar paham, tapi hafal. paling banyak meriwayatkan hadis. Dan itu dites oleh seorang sahabat, oleh beberapa sahabat itu Di Dites tidak kasih tahu. Misalnya ada sahabat suatu ketika e, bertanya kepada Abu Hurairah, kamu kayaknya setahun yang lalu pernah bercerita tentang apa tuh kata Nabi e, masalah ini bisa nggak kamu ceritakan lagi? Saya eh, perlu tuh cerita itu lagi tuh apa yang dikatakan oleh Nabi. Oh, waktu itu Nabi ngomong begini, begini, begini, begini, begini, begini. Itu persis. Sahabat itu kan mencatat, ada yang mencatat. Sehingga ada sahabat secara sembunyi-sembunyi memang lagi mengetek kemampuan menghafalnya Abu Hurairah itu. Ada sahabat yang nanya, ada sahabat yang ngecek dengan catatan ternyata apa yang dikatakan setahun yang lalu itu sama persis tidak berkurang satu huruf pun nah itulah Abu Hurairah nah, kenapa dia tadi diberi nama dengan Abu Hurairah nah, Abu itu artinya bapak Hurairah itu artinya kucing kok dia diberi nama diberi gelar dengan bapak kucing Iya, karena dia punya kucing kekayaan Kemana pergi selalu bawa kucing. Kalau dia lagi males bawa kucing, kucingnya yang dia. Sehingga sahabat-sahabat eh, menyebutnya dengan bapaknya kucing. Ini kucing sama bapak sama anak. Ini Abu Hurairah sama kucing kayak bapak dengan anak. Padahal orang kecil cintanya sama anak kan nggak perlu bawa, bawa anak. Nah itu, itu contoh. Jadi daya hafalnya luar biasa dan itu bisa dibuktikan pada saat-saat kemudian. Lebih Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, tidak mengandung kejanggalan. Hadis itu dikatakan sahih apabila syaratnya di dalam hadis itu tidak mengandung kejanggalan yakni tidak mengandung pertentangan dengan riwayat lain yang lebih tinggi kualitasnya. Ya, tadi kan eh, kita kan pernah bahas hadis mutawatir sebagai hadis yang paling tinggi dari sisi muatan maupun dari sisi periwayatan. Nah, hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih bagus. Tidak jaksa, tidak bertentangan. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak mengandung tahsad. Yakni sifat-sifat buruk yang tersembunyi yang dapat merusak nilai-nilai hati. Tidak ada cacat di dalam hati itu. Tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang mutawatir, nggak ada catatannya. Itu syarat dari hadis dikatakan sofi. Nah para ulama hadis itu kemudian membagi hadis sofi itu menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sofi lizati adalah hadis yang mempunyai persyaratan seperti di atas. Hadis yang punya persyaratan lima itu itu namanya hadis yang sahih lidati. Memang memang muatannya zat itu. Lalu ada yang sahih li yang lainnya adalah hadis yang kurang sedikit persyaratannya sehingga masuk kategori hadis hasan. Dia bisa diterima, cuma sedikit kurang persyaratannya dia tidak jelek hadis itu. Maka nanti hadis berikutnya misalnya hadis hasan, hadis yang baik. Namun didukung oleh hadis lain yang semakna dengan jalur tanah yang lain yang kualitasnya sama atau lebih baik sehingga nilainya meningkat dan masuk kategori hadis yang sahih. Sebenarnya dia tidak memenuhi syarat hadis sahih kalau dari sisi eh, sanatnya itu. Tapi ternyata ada hadis sahih yang lain yang yang muatannya sama dengan hadis ini. Nah, sehingga hadis yang e, hadis yang ini pun masuk dalam kategori hadis sahih meskipun dari sisi dari sisi sanatnya ya hadis hasan tapi dari sisi muatan dia juga hadis sohi karena sama dengan hadis yang sohi lainnya. Nah, begitu yang dimaksud dengan hadis sohi. Dan alhamdulillah hadis sohi itu sudah e, ada di dalam kitabnya, di dalam bukunya dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu hadis sohi Bukhari dan hadis sohi Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, di dalam kitab hadis Sahih Bukhari itu ada 7.275 hadis. 7.275 hadis. Termasuk hadis yang diulang. Yang diulang maksudnya hadis-hadis yang pernah ada hadis-hadis yang muatannya sama. Mirip-mirip kalau kita melihat berita, misalnya berita di SCTV ada berita putih beliung, di SCTV ada putih beliung, di semua TV ada berita putih beliung, di radio begitu juga, di koran begitu juga, itu namanya diulang. Hadis yang diulang. Nah itu ada hadis-hadis yang memang diulang. dengan redaksi-redaksi yang sedikit berbeda. Nah, tapi uh, di dalam Sahih Bukhari itu ada 4.000 hadis yang tidak diulang. 4.000 hadis yang tidak diulang. Jadi, yang kurang lebih hadis Sahih itu oh, sekitar 12 ribuan hadis. Sedangkan Sahih Muslim itu ada 12 ribu. Dan 12 ribu hadis dengan 4 ribu hadis yang tidak diulang. Sama. Jadi eh, hadis yang tidak diulang baik di dalam Sahih Bukhari maupun dalam Sahih Muslim itu ada 4 ribu. Eh, sedangkan yang termasuk diulang itu menjadi 12 ribu. Jadi kurang lebih hadis yang sahih itu ada sekitar 12 ribuan hadis yang terangkum di dalam eh, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, oleh karenanya eh, menjadi penting bagi kita untuk eh, terus membaca hadis-hadis. Kalau yang kita dengar dari ceramah, kita kan pikir katakanlah empat ribu hadis yang tidak diulang-ulang. Itu kan seandainya sekali pengajian dibahas satu hadis, oh, terus pengajiannya seminggu sekali, jadi ada empat ribu hadis yang tidak diulang-ulang tadi harus dibahas, itu empat ribu minggu seandainya pengajiannya seminggu sekali. Itu pun kalau kita juga selalu hadir itu pun kalau hadir nggak langsung. Apalagi itu pun kalau ustaznya tidak bersalaman. Pengajian kita di masjid-masjid di masyarakat itu kan eh, biasanya seminggu sekali, tapi kalau Ramadan libur, Lebaran libur, jadi efektifnya cuma 10 bulan. Efektifnya 10 bulan. 10 bulan itu berarti 40 minggu. 40 ribu. Jadi kalau 4 ribu hadis seantin seribu sekali ya. Nah, belum lagi nanti banyak yang lain yang harus kita kaji. Nah, sehingga di masjid kadang-kadang pengajian itu minggu pertama akidah, minggu kedua hadis, minggu ketiga tafsir, minggu keempat fikih. Meskipun nanti ada pengulangan-pengulangan, pengulangan dalam arti dalil yang sama dibahas Nah begitu. Inilah hadis kopi yang kita bahas pada hari ini itu sudah pembahasan hadis mutawatir. Baik, ada yang mau bertanya? Sedikit waktu disitakan. Ya, silakan Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Yang eh, saya tidak ini tidak eh, meragukan kesahihannya. Tapi yang saya takjub itu mengenai cara mengumpulkannya. Jadi Ustaz mengatakan kita mengaji saja kalau satu hadis satu minggu eh, efektifnya 40 minggu tahun dari, dari seribu tadi berarti seribu minggu seminggu, seminggu minggu berarti 20 tahun kurang lebih. Lalu ini atau lima tahun. Ini baru dari mengumpulkan tadi begitu banyak anak yang dikumpulkan kita hitung-hitung lagi satu jam saja satu hari kena tidak hanya satu kota pindah itu berarti kalau 7000 tadi 7000 hari nah, segi ini tuh bagaimana kita kita mencernanya bahwa kemampuan beliau dan bisa rupa sehingga berhasil begitu supaya kita dapat e, meyakini atau ini kita serang saja inilah mujizat atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada imam-imam itu. Baik. Itu tanggapan saya menanggapi dari segi biasaan upaya beliau itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja Bukhari, Muslim datang dari kampungnya ke suatu daerah dia tidak hanya mau mengecek satu hadis. Misalnya dia dia sudah punya catatan e, sekian banyak hadis. Ya, misalnya eh, seribu hadis sudah dicatat sama dia. Kan dia juga mencatat dari siapa dari siapa. Lalu kemudian dia melacak orang yang ada di di Baghdad itu siapa saja. Nah, maka dia dia merujuk kepada sekian hadis. Oh, mudah udah benar dicontreng sekarang harus dia begitu-begitu. Nanti dia kemana lagi cerita itu. Memang ini pekerjaan berat dan sangat serius. Sangat serius. Oleh karenanya kita perlu membaca biografi. Membaca biografi riwayat hidup dari para perawi haji ini. Bagaimana mereka telah bekerja keras menghimpun haji jadi mirip kalau kita punya saudara ada di Bandung, punya saudara ada di Semarang, ada berapa saudara kita di Bandung, ada berapa saudara kita di Semarang, kita ingin datang. Nah, maka kita tidak mendatangi yang paling tua di Semarang, saya datangi yang paling tua. Terus yang nomor dua di Bandung, datangi nomor dua. Nomor tiga di Semarang, dari pagi ke Semarang, kan begitu. Sekali jalan, dia bisa mengetek sejumlah hati. Dan karena oleh para ulama hadis diceritakan memang begitu dan kita tidak bisa lagi membuktikan kehebatan Abu Hurairah kalau kita mau kita tidak bisa lagi membuktikan kehebatan para sahabat dalam apa, eh, kehebatan Abu Muslim dalam mengecek maka di situ namanya kita mau mengukur-ukur e, orang cerdas di zaman sekarang yang suka lupa juga. Nah akhirnya apa? Jangan diukur dengan orang sekarang. Jadi itu sejarah yang harus kita percayai. Sehingga para ulama sudah bekerja keras untuk memberi penilaian bahwa hadis Saudi Bukhari itu memang hadis yang sekarang kita tinggal menikmatinya. Tinggal membacanya. Jangan terus gampang. Karena akan sesuai dengan pikiran kita. Ini hadis sudah tahu kali ini, dohid kali ini hadis. Karena tidak sesuai dengan pikiran kita. Yang lebih terakhir lagi, nggak sesuai dengan selera kita. Nggak sesuai dengan selera kita. Kita nggak suka dengan sesuatu, lalu memponis atau meragukan kesahihan hadis ini. Itu ya sama sekali tidak boleh kita lakukan. Baik. Ada satu lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Eh, memang banyak yang harus kita pelajari. Ini baru dua bagian yang saya bahas, yaitu hadis eh, mutawatir dan hadis eh, sahih. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Kita akhiri dengan bacaan dalam الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته